Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping tadi selempak, kakuping tapi terkompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mareme ngan buahna kesemek rame nganjigan nu aramek Bismillahil awal qabla kullil awal wal akhir ba'da kullil akhir huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim rahim إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص الآية صدق الله العظيم ini sepuh para tokoh masyarakat hadirin kaum muslimin wa muslimat di taatdan sebab nu hadir uppa-rupay nu pasti halus kudukabeh aya li jadi kan itu manfaat pengajian teh Alhamdulillah janji kangkus Nadi menangsimkuring keep pulansa sekali gara-gara HPnal ini di Malaysia nomor kuringna <laughs> lengit jadi buntu ari kuring rek nelpon gengsi gitu nah kamari sim kuring nelpon deui meni cing pangangkatkeun tah ngahalangan eta tah gitu angka tuh pan jadi jelas Uh, Alhamdulillah sim kuring kamari silaturahmi nelpon sasi kamari teh meni anjeuna teh ngajenghok bari jiga nu bunga Oh, alhamdulillah ayi segitu. Akang telungit HP di Malaysia segitu. Resepeun merengkang HP na halus sing nggak beli mah alhamdulillah digolerkeun ge nyokot da goreng HP na. Itu jadi silaturahmi nyambung deh langsung aja nagih ke sila orang pada herang cai muring mangga milari waktos alhamdulillah waktos ayena. Jadi temmarin segi ide ayen ajarang wengi isu kuring kayakkenneg di Indonesia teh enjing wei simIMkuring badai kakuningan bakda kuningan kera keras kacang kareg margi dinten edjing aya sananya salah dinten robo enjing edjing simkuring badai umroh hidup anak tisa dayana mudah mudah sing sehat balik di tanggal duapat tanggal dua lima ges ngaji Doi jadwal pika bulan Agustus tinggal sappoe nu kosong tanggal 20 hiji jadi mah pengumuman bisa ngonang wayahna tanggal 20 hiji wetah lamun erek bulan September maklum payu wae uing mah teuing kumaha da Ibu bapak kaum muslimin wa muslimat isim kuring ieu ceramah ya di dibere materi ya ti dua nana ti Kang Kusnadi jeung ti Kabag Kesra ieu Kabag Kiai Sakorep ti IAIN kabeh bareng Kusabab gitu tadi mere mere iya mere PR kekuring. Pertanyaan Sedina Umar ben ben naon maksiat naon geus digawe kumaraneh kan eta. salam weh. Eta teh kan kudu dijawab eta teh. Jadi bagian aing lu nggak jawab teh gitu. Iya gitu. Ieu iya, kabangkesna kudu mere duit gede ka urang ngiling kuna naon gitu. Sabab sabab iya iya iya ya hebat ya jadi jujur rek ngaji teh tadi lain ek iya ngaji teh kabak we beta mikir aing kudu ngaji naon ngeus pulang judulan aing ngajina dina raga syukur nikmat bayat terbentuk rada ruas tadi ngadenge bayat teh sugante bayat teh sabol ayeuna loba nu bebeatan tapi mah bayatna bayat singketan ternyata barisan kemaslahatan umat bener dah kudu maslahat percuma dah masing ajengan jamrong oge alpiakat nasi jam uli tamu le pasti akeneh jangan ajengan sejen mah anger nu pasti mah dibenci Allah gitu nya kitu ari ilmu nyalametkeun gitu da loba ajengan bar siso ge wali cilaka tungtungna bar siso teh kumaha ajengan pada herang atuh Hai Jadi ulamamunajengan tongerasa sombong koe el muna nubengar tongerasa sombong ku hartana nubodo Makomo tong sombong kalau mana sombong kenen nanakerbodo goreng hirup dehi. Sabab kadang-kadang jeleman nuboga elmu kadangan heset tepinakate kas sabar di kealangan koe El muna Loba Kyai Sandrina besloba pas Andrena gede. gan tapi kadang-kadang salatnya di akhirkan pan masukka maskinnage tapianku sanrina sanantrina salat ah, salat qobliyah aja nama datang tehla dan menyebut na ah daing macam maka komat sanantrina be adshotobliah aja hadirin kaum muslimin muslimat ki taatdan sebab ya nu hadir rupa-rupai nucager nubagar nu liur ayaah pasti halus kuduuka B ayanut cager sing beki cager nu liar sing jadi cager kan itu manfaat pengajian teh Alhamdulillahjangnji kangkus Nadi Monang SIMkuring keeplansakali gara-gara HPna legit di Malaysia nomor kuriingdah <laughs> legit jadi buntu Ariing rekelepon gengsi itu Da kamari simkuringlepon Deitpang ngangkat kehendah ngahalangan et eh, tata gitu angka tuh jadi jelas uh, Alhamdulillah simkuring kamari silaturahmi nelfon, sasi kamari teh meni anjeuna teh ngajeng hok jiga jigana bunga Alhamdulillah ayi segitu eh, Akang telungit HP di Malaysia segitu resepeun merengkang HP na alus sing beli mah alhamdulillah digolerkeun geus nyokot dan goreng HP na itu tadi silaturahmi nyambung dari langsung aja nanagi gesila orang pada heran sesi muring mangga milari waktos alhamdulillah waktos ayuna jadi itu meren songi de ayeuna jarang wengi isuk kuring teh aya keneh di Indonesia teh ngejing wengi sim kuring bade ka Kuningan bada ti Kuningan teras keras kacang kareng margi dinten enjing aya sananya Selasa dinten Rebo enjing-enjing sim kuring bade umroh pidoana ti sadayana mudah-mudahan sing sehat balik di tanggal 24 tanggal 25 geus ngaji deui jadwal tika bulan Agustus tinggal sapoe deui nu kosong tanggal 20 hiji jadi pengumuman bisa nu ngonang wayahna tanggal 20 hiji wetah wartawan lamun erek bulan Septembermak'lum payyu wae oin mahng ku mada. Ibu ba kaum muslimin wa muslimating <laughs> y ramah diber materi nana tikang ku nadi jeng ti kabagara kaakai sakor kabeh barengka. Kusabab begitu, tadi mere mere iya, mere PR kuri. Pertanyaan Sedina Umar, ben, ben naon maksiat naon geus digawe kumarane kan eta. Wasalam weh. Eta teh kan kudu dijawab eta teh. Jadi bagian aing nu jawab teh gitu. Iya gitu. Ke ieu iya, ka bangkesna kudu mere duit gede ka urang ngiling kuna naon gitu. Sabab sabab iya iya iya ya hebat ya jadi jujur mereka ngajita tadi lain iya ngajita kabaksa we beta mikir aing kudu ngaji naon ngeres kurang judulan aing ngajina dinaraga syukur nikmat bayat terbentuk rada ruas tadi ngadenge bayat teh nih bayat naon sabo lain lo banu bebeatan tapi mbak bayatna bayat singketan ternyata barisan kemaslahatan umat bener dah kudu maslahat percuma dah masing ajengan jam rongo oge alpiakat nasi rajam uli tamu le pasti akeneh jeung ajengan sejen mah anger nu pasti mah dibenci Allah gitu nya kitu ari ilmu nyalametkeun kitu da loba ajengan bar siso ge wali cilaka tungtungna bar siso teh kumaha ajengan pada herang atuh jadi ulamunajengan pengerasa sombong ku el Muna nubegar tongersa sombong ku hartana nubodo mako tong sombong kalau mana sombong kenenanakerbodo goreng hirup dehi sabam kadang-kadang ya Jeleman nuboga elmu kadang kanan heset tepinkal lotte kas sabar di keangan ku el muna loba Kyai sanrina besloba pas Andrena gede kedegan tapi kadang kadang salatnya diakhirkan paneri masuk kamas Jnta oge tapi helakusantrina sanantrina salat salat peobliah ajeng nama datang eh bisala awe dan menyebut nage ah dacan ayaing eh, macam bakka komat. santrina geus adan geus salat belia ajengan mah modal keneh we di imahna paduli ting da can datang aing mah can komat pan eta teh geus kahalangan tetepina ka pangeran datang ke masjid paneuri langsung nita komat ka santrina santrina ngalabati ajengan mah pan teu ngalabati da langsung kono langsung salat fardu kau belia teh pan eta geus keok teh ku santri amalna teh gitu Ya contoh letik, contoh letik, mata nung hengat mata tetepi ke pangeran, nung boga ilmu bisa ku ilmu na tetepi, ilmu bisa nepikeun ke Allah, tapi ilmu bisa ngahalangan tepi ke Allah, lalu eta ilmu dijen kas kesombongan gitu nubenghar sarua matak mak bayat aku jadi kudu jadi pengeling-eling matak tadi syukur NU persis Muhammadiyah nggak hiji ganti NU mau nyebut NU persis Muhammadiyah NU persis Muhammadiyah tak nah, gitu kan sarua ya Muhammadiyah persis NU kan beres itu jadi kepada persis bahwa persis terkenal pasok resep karena karena nggak bener batur teh gitu kan nggak bener niat nama nah gitu kan model bid'ah hurafat. alhamdulillah ini mah paradigma persis hebat ketua PP persis dengan ketua dewan dawana termasuk profesor dr abdurrahman nah, alhamdulillah paradigma persis sekarang berubah yang dikedepankan adalah ukhuwah jadi persatuan yang dikedepankan 1000 sabablah tibalah nyarek nu sholawat annger we nu shalawat ayaah gitu kan jadi pen anu tebekinut soki salat tosok nyarokan anu tebegi meninga ii di beat bener tuh persis Muhammad dia enu perng kab o persis oi persis Muhammadiya enu ger ra ada ku ngajargo lah lang judullah dan ramah jujun peting a na judoona mengapa Indonesia di landa bencana terus eta judoona bohongngan iya bohong tadirahman hari itu nyambung bisaijarkan jujun bul butak gitu ta ajenganhodin masak no bisa ditang ada bisa protoko di panas panasit na nuambuutan gitu kom jujun temmun uing itu lait jeng usambuutan kan liul majarkan aja dengan tekstual bahwa ti imah menang ngapalkeun gitu kan Judul nate mengapa Indonesia dilanda bencana? Eta judul nate. Nu tadi urang-ulangi bencana tim. Eta teh kan kudu dijawab eta teh. Jadi bagian aing lu nggak jawab teh gitu. Iya gitu. Enggak. Iya ka Bang Kesra kudu mere duit gede ka orang ngiling kunaon gitu. Sabab sabab iya iya iya ya hebat ya jadi jujur mereka ngaji teh tadi lain ek iya ngaji teh kapaksa we beta mikir aing kudu ngaji naon ngeus kurang judulan aing ngajina dina raga syukur nikmat bayat terbentuk rada reuas tadi ngadenge bayat teh sugan teh bayat mah oh, sabeu lain lo bebeatan tapi mah bayatna bayat singketan ternyata barisan kemaslahatan umat bener dah kudu maslahat percuma ada masing ajengan jamrong oge alpiahkat nasira jam uli tamu pasti akeneh jeung ajengan sejen mah anger pasti mah dibenci Allah gitu nya kitu ari ilmu nyalametkeun gitu da loba ajengan bar siso ge wali cilaka tungtungna bar siso teh kumaha ajengan pada herang atuh jadi ulamamunajengan pengngerasa sombong ko el Muna nubegar tongerasa sombong ke hartana nubodo mako motong sombong kalau mana sombong kenakerbodo goreng hirup dehi sabam kadang-kadang ya jeleman nuboga ilmu kadangan heset tepinaka kasaba di kaangan ko Muna loba Kyai sanrina besloba Pasantrena gede degan tapi kadang kadang salatnya diakhirkan pani masuk ke masjidna oge kapeh itu sanrina sanrina salat salat koobliah ajenglawe dan menyebut nage ah dacaning macam bakau komt. santrina geus adan geus salat qobliyah ajengan mah modal keneh we di imahna paduli teuing can datang aing macan waka komat pan eta teh geus kahalangan tetep ka pangeran datang ke masjid paneuri langsung ditah komat ka santrina santrina ngalabati ajengan mah pan teu ngalabati da langsung kono langsung salat fardu qobliyah nah, teu pan eta geus keok teh ku santri amal teh gitu Ya contoh letik, contoh letik. mata, nung hengat nematak tetepi ke pangeran, Nung boga ilmu bisa ku ilmu na tetepi. Ilmu bisa nepikeun ke Allah, tapi ilmu bisa ngahalangan tepi ke Allah. Lalu eta ilmu dijen kesombongan gitu nubenghar sarua matak mak baik. Aku jadi kudu jadi pengeling-eling matak tadi syukur NU persis Muhammadiyah nah hiji ganti anu mah ulah nyebut NU persis Muhammadiyah NU persis Muhammadiyah tak gitu kan sarua ya Muhammadiyah persis NU kan beres itu jadi ke para persis bahwa persis pot terkenal pasok resep karena karena nggak bener batur teh gitu kan nggak bener niat nama Nah gitu kan model bid'ah hurapat. Alhamdulillah ini paradigma Persis hebat. Ketua PP Persis dengan ketua Dewan Dawana termasuk Profesor Dr. Abdurrahman. Nah, Alhamdulillah paradigma Persis sekarang berubah. Yang dikedepankan adalah ukhuwah. Jadi persatuan yang dikedepankan. Sebab berarti baheula nyarek nu solawat, anger nu solawat ayah gitu kan jadi pan. Anu tebeki anu sok beki solawat tong sok nyorokan, kan tebeki beuki mending di be'at jika kia bener tuh. Iya bongan iya bongan nu tadi tak kabak kesra nu gitu. Hari itu nyambung bisi majarkan, jujun butak gitu tah. Pada ajengan mah kudu jika horudi khairudin masak nolai bisa gitu tah. ada adadake kudu bisa gitu. Komo cek protokol dipanas-panasi nah, nu sambutan gitu kitu komo jujun. Lamun uing itu jeung nu sambutan kan riweuh. Majarkan ajengan tekstual bahwa ti imah meunang ngapalkeun gitu kan kata-kata judul nate mengapa Indonesia dilanda bencana eta judul nate nu tadi orang ulangi bencana timiti tsunami Aceh tsunami Pangandaran gempa bumi Jogja gempa bumi Nias lumpur lapindo berantas menang ngebor si Inul tama Ari si Inul orang mana sesok Kurang Sidoarjo Ari lapindo di mana Heeh, eta mah isyarat di pangeran mah kudu dijabarkeun atuh dabongan dibor dari lantai gitu nya muncrat atuh keluar ge gitu Nah. Encanu tadi kecelakaan, timimiti pesawat, laut dan udara, eh, udara, laut dan darat. Wah, labu labuh cacat caca lempang nang oronang labuh kamu mari nantung kereta. Pesawat rag-rag ada mer tapi kata kepangi teu kapangi nah gitunya. Begitu Adam Air Amerika sombong datang, tenang masyarakat Indonesia Adam Air pasti ketemu sebab kami punya sonar-sonar canggih. Legeng seminggu kemudian eh pengumuman telah ditemukan puing-puing pesawat yang diduga adalah puing pesawat Adam Air ditemukan oleh seorang nelayan bernama Bakri Hakan sih. Kapanginau ku si Bakri itu temuan naon. Ya saya sunan teh ngigelkeun si Cepot tadi Bandung di ngigelkeun wayang. Cek si Cepot yang ngomong nanti kia. Terus eh Amerika kemana Yeng, Cek si Cepot Tapi ngomong. Garuda hayo melu ngaramet di Jogja di bere landasan hayo kadang di sawah aduh ribu kapal laut Levina kaduru ke kaduru ke tikerlep deui weuh riweuh tapi ka menteri perhubungan pika bodas ah, harta raja hatara akhirnya bakat ku teu ketika pika diresapel eta presiden nah bung masyarakat apalen dalil SBTT yang tersenyum ke ibadah tan prihatin SBT sah presiden untuknyakar ayatnya bingung <coughs> lo pintu berantas saya kumpulkan tim ahli Profesor- Profesor ahli segala macam dekat jawab harga Batak tadi syukur NU Persis Muhammadiyah nggak hiji ganti NU mau ulah nyebut NU Persis Muhammadiyah NU Persis Muhammadiyah tak gitu kan sarua ya Muhammadiyah Persis NU kan beres itu jadi kepada Persis bahwa Persis mau terkenal pasok resep karena karena nggak bener batur teh gitu kan nggak bener niat nama Nah gitu kan model bid'ah hurapat. Alhamdulillah ini paradigma Persis hebat. Ketua PP Persis dengan ketua Dewan Dawana termasuk Profesor Dr. Abdurrahman Nah, Alhamdulillah paradigma persis sekarang berubah. Yang dikedepankan adalah ukhuwah. Jadi persatuan yang dikedepankan. Sebab berarti bahwa nyerek nu solawat, anger nu solawat ayah gitu kan jadi pan. Anu tebeki, anu sok beki solawat, tong sok kan anu tebeki meninggal hiji di beat sih kia bener tuh. Persis dia NU bareng KB ulo oi Persis oi Persis dia NU ger rame ari nu ngade kubu ngajar dogoe pan liur belah ulang judulanram jujun peting aya na judoona mengapa Indonesia dilanda bencana terus eta judoona iya ada bohongngan iya bo tadi tak kabarra numancing hari itu nyambung bisijarkan jujun bul butak gitu ta pan dihouddin masak bisa ditangang adake bisa gitu kok protokoh di panas panasik na nusambuutanitu kok mau jujun namun wing itu lalit jenlu samambutan kan lu yuul majarkan ajengan tekstual bahwa timah menang apalkan gitu kan judul nata mengapa Indonesia dilanda bencana eta judul nate nu tadi orang ulangi bencana timiti tsunami Aceh tsunami Pangandaran gempa bumi Jogja gempa bumi Nias lumpur lapindo beratas menang ngebor si Inul sama Ada si Inul orang mana sok Kurang Sidoarjo, Ari Lapindo di mana? Heeh, eta mah isyarat di pangeran mah kudu dijabarkeun atuh. Da bongan dibor lila teuing gitu. Nya saat atuh kaluarna ge. Gitu. Nah. Encanu tadi kecelakaan, timimiti pesawat, laut dan udara, eh, udara, laut dan darat. Wah, kareta labuh wae cacacakar lempang nang oronang labuh kamu nantung kareta pesawat ragrag Adam Air tapi kata kepangi itu kepangi nah gitunya begitu Adam Air Amerika sombong datang tenang masyarakat Indonesia Adam Air pasti ketemu sebab kami punya sonar sonar canggih legeng seminggu kemudian eh pengumuman telah ditemukan puing-puing pesawat yang diduga adalah puing pesawat Adam Air ditemukan oleh seorang nelayan bernama Bakri Hakan sih kusi aku si Bakri itu mau anak pot tadi Bandangpot ngo terus eh, Amerika ke manaingkasi cepot ngomong <laughs> garuda hayo nga ramet di Jogja di bere landasan hayyo kadangan di sawah aku ri di a apa lautrevina ka duurusti duruk ketika lebihwi riwel ketika menteri perhubungan pika buat as ah, wisah nita atanrajasa akhirnya bakal kutes sang uppun pika dire sapol satu presiden nah gungbungakan masyarakat apalen dalil SBTT yang tersenyum ke ibadah tanjaatanprihatin SBTJ sah si presiden untuknyakar ayatnyaan bingung lo pins saya kumpulkan tim ahli Profesor-proesor ahli segala macamtegakat jawab harga hargatega jawab kemasiatan tengah jawab ke tengah jawab Ning adanya penyakit SPY rumah sini geus anu anyar dewe teu kajawabkeun. Tah, urang Islam mah di mana akal geus bisa ngajawab? Ulah ngenalkeun wae akal. Maka ayah nu ditanya ke wahyu. Ya, makanya penting akhirnya orang jawab nu jawab. dari akal sama si jujun jawab nama akal baru-baru jujun profesornya teka jawab kamu ku jujun calon dokter na oge kuliah kene karek MAG geus beres MAG mah tamahan sia menang kuliah aing tilu tahun protokol Pan bae lagi ngomong tentang Pak Pak Pakus tadi gini keman protokolnya bakal lebih panjang menyebut teh. Bola mah dokter Andes eta geus namaan dokter Andes Jujun Junidi MAG. Engke mah doktor Jujun Junidi MAG. Engke mah pakai profesor engke mah profesor doktor Jujun Junaidi MAG tapi da teh dibangga-bangga da. Poesna jadi profesor salah sakapa salah sagering mah poe rebo darah tinggi poe kemis setru poe poe Jumat geus teu bisa nanaon ilmu teh gitu. Tah eta ilmu mana nasibna sakedeung mata kukuring bola diterangkeun tentang Pakus tadi gini bilang si petan, ayat taklim aya Talkin, mata keranaangan Talkin orang pada heran, sahabat baik taklimaangan sakit itu umurna Elmuma Senin menjadi Profesor salah saudara tinggi apa stroke kemis ke se lumpmpu ge bisa mangpati ngomongnya bisa, menang kuliah puluhan tahun dengan opak koe umurna teh. ing maca hadir dong kayak bulan sekalinya makan minum bulan sekali materi tidak ah, menurunkan kitabek alhamdullah kitabguringkabeh baru resih sabab jarang dibaca satu saat saya buka kitab aya had darat Wah karreta labuaya cacapang nang orangang labu kamu marinantung karreta pesawat ragrag ada Air tapi kata kepangi tetap pangi nah gitunya begitu Adam Air Amerika sombong datang tenang masyarakat Indonesia Adam Air pasti ketemu sebab kami punya sonar-sonar canggih legeng seminggu kemudian eh pengumuman telah ditemukan puing-puing pesawat yang diduga adalah puing pesawat Adam Air ditemukan oleh seorang nelayan bernama Bakri Hakan sih ya kapanginau aku si Bakri itu temuan anak Ya eh, saya Sunandar nanti ngegelkan si cepot tadi Bandung di ngegelkan wayang. Seksi cepot yang ngomong nanti kia terus eh, Amerika kemana anjing cek cek si cepot tapi ngomong <laughs> Garuda hayo milu ngaramet di Jogja di bere landasan hayo kadang di sawah atuh ribu kapal laut Levina kaduru ke kaduru ketika lep deh wah riwe ketika menteri perhubungan pika buat ah suisan eta harta jasa akhirnya bakat kutu sangupen pika diresapel eta ku presiden nah SSP bingung seri sobung masyarakat apalen dalil SBTT yang tersenyum teh ibadah ta jatan prihatin SBT J sahil presiden utnyakar ayatnyakabek kenyaansel bingung blo pintu berantas saya kumpulkan tim ahli Profesor-proesor ahli segala macam dekat jawab harga harga tengah jawab kemaksiatan tengah jawab sangka tengah bias tengah jawab ini ngadenge penyakit SPY ruas duit saya anyar dewe tengah jawab kan nah orang Islam di mana akal geus bisa ngajawab ulang kenalkan wae akal maka ayah nu ditanya ke orang wahyu nah Makanya penting akhirnya orang jawab, nu nggak jawab, dari akal sama pun si jujur nggak jawab nama akal, baru-baru jujur, profesor tengah jawab, kok mau jujur, calon dokter naoge ker kuliah kene, karek MAG geus beres MAG mah tamahan sia menang kuliah aing tilu tahun protokol Pan baheula lagi ngomong tentang Pak Bagus tadi gini, keman protokolnya bakal lebih panjang nyebut teh. Bola mah dokter Andes eta geus namaan, dokter Andes Jujun Junidi MAG. Engke mah doktor Jujun Junidi MAG. Engke pakai profesor, engke profesor dokter Jujun Junaidi MAG, tapi da teh dibangga-bangga da. Poe jadi profesor salah sakapa salah sagering mah, poe rebo darah tinggi, poe poe kemis setru, poe poe Jumaah geus teu bisa naon ilmu teh gitu. Tah eta ilmu mana manasibna sakedeung, mata kukuring bola diterangkan dan Bagus tadi gini aya taklim ayat, mata keneangan Tal orang pada heran, sahabatbab taklima sakit itu umurna Elmuma Senin menjadi profesoresor salah saudara tinggirebo seruk kemis ke se lumpuh ke bisa mang pat ngomong yang bisa, menang kuliah puluhan tahun dengan obat koe umurna tem. Nah, kuring maca hadir kia dongeng rata di onang gaji tempat nyata kalau jadi tilu bulan sekali kadinya makan so minum tilu bulan sekali biarkan materi pidato ah menurunkan kitab kabeh alhamdulillah kitab kuring kabeh bersih, sebab jarang dibaca satu saat saya buka kitab ayat hadis panjang pertama yang tertarik yang bikin saya tertarik karena panjangnya pertama sadarnya panjang yang kedua matanya juga panjang rawinya banyak akhirnya imet ninggalina begitu diimetan dibaca ditelaat puring kakek bulu punuk ternyata apa yang dibaca itu adalah jawaban terhadap kondisi hari ini jadi ternyata pak kondisi hari ini Kurosul Magas dijawab 14 abad yang lalu Kira orang baca kan sanad nama bagian ulmul hadis namanya kan we ma'rawi nama orang cokot ini we matana pointer pointerna hiji lam tazhar al fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasyafihimul auja' allati lam taku fi aslafihim hijita tepati-pati kemaksiatan perzinahan geus merajalela di hiji di tempat maka Allah bakal nurunkan berbagai macam penyakit anu can pernah ku Allah diturunkan samemehna jeung eta penyakit hese neangan ubarna hiji jawab nama penyakit timimiti nurame bahwa HIV human immunodeficiency virus penyakitnya AIDS acquired immune deficiency syndrome ngerti tak ibu apa teka Inggris Haha, uing makon Cina ge boga kunci Inggris can uban HIV AIDS datang nu anyar SARS nyalahkan orang Hongkong maja teh sars datang nanti Hongkong ker nyakit sarame kuring ke Hongkong dua kali ngaji yang pamajikan malah kadi teh nu ngayakeun anak konsulat jenderal ngayakeun pangajian yang khusus nakarwan tenaga kerja wanita Indonesia dua kali kerja mansar kuring ke Hongkong teu teu kena penyakit sar urang hang Hongkong calalager ayo nyalahkan Hongkong datang nih penyakit anyar cikungunya suku jelema ngadak-anak mareotan terus lalumpu nyalahkan rengit Ayeuna aya nu anyar flu burung nyalahkan ayam ayam di podaran di pencitan di duruk bisa jadi secara kasuistis ayam penyebabnya tapi jujur saya katakan namun ayam bea Allah dipindahkan karena cacat su cacat rek di podaran cacat kabe. cacat beak dipindahkan ku Allah karena ucing flu kucing rek dipaihan ucing kabeh beak kucing dipindahkan ku Allah karena anjing flu gogok lain eta Malikan awayu takwa. Yulamun kamaksiatan naan ke sebelah jalela di pada her jun ini MAG Oke mah doktor jujun ini MAG Oke mah pakai profesor Oke mah profesor doktor jujun ini MAG Tapi dah tetep dibangga-bangga dah Poesannya jadi profesor salah sakapa salah gering mah Poe rebo darah tinggi poe kemis setru Poe poe jumaah tu bisa nanaon ilmu nate gitu Tah eta ilmu mah nasibna sakedeung Mata kukuring bala diterangkan dan Pak tadi gini belah wetan ayat taklim ayat talkin mata yang talkin orang pada herang Sabab ayat taklim ngan sakitu na Elmuma Senin menjadi Profesor salah saudara tinggi re robot stroke kemis ke se lumpuh ge bisa mang ngo bisa menang kuliah puluhan tahun dengan obat koe umur ne temng. Nah, kuring maca hadir kia yang nanti onang kayak di gitu tempat nyata kalau jadi tilu bulan sekali kadinya makan so minum tilu bulan sekali biarkan materi pidato ah menurunkan kitab kabeh alhamdulillah kitab kuring kabeh bersih sebab jarang dibaca satu saat saya buka kitab ayat hadis panjang pertama yang tertarik yang bikin saya tertarik karena panjangnya pertama sadarnya panjang yang kedua matanya juga panjang rawinya banyak akhirnya imut ninggalina begitu diimetan dibaca ditelaat puring kakek bulu punuk ternyata apa yang dibaca itu adalah jawaban terhadap kondisi hari ini jadi ternyata pak kondisi hari ini kurosul Magas dijawab 14 abad yang lalu Gerak orang bacakan sanad nama bagian ulmul hadis namanya keun we rawi nama orang cokot itu we matana we pointerna hiji lam tazhar al fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fashafihimul auja' allati lam taku fi aslafihim. Hiji tah. Tepati-pati kemaksiatan, perzinahan, geus merajalela di hiji kaum, di hiji tempat, maka Allah bakal nurunkan berbagai macam penyakit anu can pernah ku Allah diturunkan samemehna. Jeung eta penyakit hese neangan ubarna. Hiji jawab kening ayah nama penyakit timi timimiti nurame bahwa HIV human immunodeficiency virus penyakit AIDS acquired immune deficiency syndrome ngerti tak ibu apa teka Inggris uing mah koncina ge boga ah, kunci Inggris can kapangi uban HIV AIDS datang nu anyar SARS nyalahkan orang Hongkong banyak teh saus datang Hong Hongkong ker banyakit sarame kuring ke Hongkong dua kali ngaji yang pamajikan malah kadi ditu teh nu ngayakeun anak konsulat jenderal ngayakeun pangajian jang khusus nakarwan tenaga kerja wanita Indonesia dua kali ke zaman sar kuring ke Hongkong teu teu kena panyakit sar urang Hongkong calalakeun ayo nyalahkeun Hongkong datang nih penyakit anyar cikumunya suku jelema ngadak anak mareotan terus lalumpuh nyalahkeun reungit Ayeuna aya nu anyar flu burung nyalahkan hayam hayam di podaran di pencitan di duruk bisa jadi secara kasuistis ayam penyebabnya tapi jujur saya katakan namun hayam beak Allah dipindahkan karena cacat ku cacat, rek di podaran cacat kabe, cacat beak dipindahkan ku Allah karena ucing flu kucing rek dipaehan ucing kabe, beak kucing dipindahkan ku Allah karena anjing flu gogok lain eta Wali kana wayu cekwa. Yulamun kamaksiatan perzinaan geus merajalela di pada herang, maka tinggali Allah akan nurunkan penyakit ke orang pada herang. Tinggali terpercaya percaya tak celita. Tak celi. Tak ya celi. Ajak sairung marina Isuk pageto tolamun kamasiatan di Indonesia di pada herang hese di antep wae, maka tinggali Allah bakal nurunkan penyakit anu hese dengan ubarmu. Nauzubillahi min aneh orang Indonesia matu Ari Agim nikah ger genyilun ke presiden-presiden pipiluan ngomentar bahkan rame hari tak hampir diaktifkan di PP 10 Agim nikah ger rame hari artis kumpul kebo ngejedog wae penlir bener tak dengekan bu Agim teh lain zina nikah lamun Agim nikah kan bae berbata itu disalin adil Nah ijujun bete kawin dua wae, bete hiji wae, kita nyanung wae, wing macakwa. Takut sama yang tua. Arita. Nyada nyaho ya bapak-bapak di dilo, mana lalaki istiqomah ya. Eh, istiqomah teleng bapak pajikan hiji istiqomah, istiqomah ikatan suami tertekan istri kalau di rumah. aku sa gitu ah ke bayayo apa maca tu manina we la na tu manina te pas su tupak niah we si si munya saru wawe ecekuba sakin no sakin sa aah cow sa eh takutjikanjikan ada bagar lain siing karena diri bisail waktu bisa ad balik dia ke Bal langsung kekuningan DDP Ka Bandung Dema capek kuningan isuk di kuningan isuk-isuk petinga di cibingna diurabung petinga di cibing kecil balik petingkan o langsung cow ka bandara ini The boarding jam 7, jam 10 ke take off. Ini ke Madinah langsung. Ke balik ke Madinah teh, balik ke Mekah teh, engke teh balik umroh teh, tanggal 25 teh geus ngaji deui ka ka mana ka Majalengka. Muter terus mamajikan teh sareng katoel. Kadang-kadang pun bojo mah sok jealous, Bu. Apa jealous aja? Timuru atuh dahar sampeut teh nyaho jealous. <laughs> Ha, uing mah koncina ge boga. Kok apa Can Ubar ubarna HIV AIDS datang nu anyar SARS. Nyalahkan orang Hongkong banyak teh SARS datang mati Hongkong. Kerbanya penyakit SARS rame, kuring ke Hongkong dua kali. Ngaji yang pamajikan malah ke ditu Nu ngayakin anak konsulat jenderal, ngayakin pengajian yang khusus nakarwan tenaga kerja wanita Indonesia. Dua kali ke zaman SARS kuring ke Hongkong Tete kena penyakit SARS. Urang Hongkong calalager. Ayo nyalahkan Hongkong. Datang nih penyakit anyar cikungunya. Suku jelema ada anak mareotan, terus lalumpuh, nyalahkeun reungit. Ayeuna ayana nu anyar flu. Burung nyalahkeun hayam. Hayam di podaran, di pencitan, di duru Bisa jadi secara kasuistis ayam penyebabnya, tapi jujur saya katakan, namun hayam beaku Allah dipindahkeun karena cacat, flu cacat rek di podaran cacat kabeh saat-saat beak dipinahkan ku Allah karena ucing flu kucing rek dipaehan ucing kabeh beak ucing dipinahkan ku Allah karena anjing flu gogok lain eta balik karena wayu cekwa yulamun kamaksiatan persinahan sebelah jalela di pada herang maka tinggali Allah bakal nurunkan penyakit ke orang pada herang tinggali terpercaya mah tak celita tak celi tak ya celi Ajak sairung merintah ge isuk bagai lamun kamaksiatan di Indonesia di pada herang hese di antep maka tinggali Allah bakal nurunkan penyakit anu hese aku baru Nauzubillahi ming aneh orang Indonesia matu ari agim nikah ger genyeleun ke presiden-presiden pipiluan komentar bahkan rame hari tak hampir diaktifkan di PP 10 Agim nikah rame hari artis kumpul kebo ngejedok wae, pan Benar tak? Dengarkan bu, agim teh lain zina nikah. Lamun agim nikah kan banyak berbatak batak itu disalin adil. Nah ijujun betul kawin dua wae, betul hiji wae, kita gitu nyanu wae, uing mah takwa. Takut sama yang tua. Arita. Nah- nyaho ya bapak-bapak di dilo mana lalaki istiqomah ya eh, istiqomah teh lain pacikan hiji istiqomah istiqomah ikatan suami tertekan istri kalau di rumah <laughs> mataku sabab gitu ah kan bae ah, bapak mah satu manina we lah naon tuh manina teh suka sugan eh, tumpak nini nini ngeunah we <laughs> <laughs> langsung ke kuningan ti teh nah, kudu ke Bandung deui mah capek kuningan isuk di kuningan isuk-isuk petingna di Cibingbin eh pecorena di Luragung petingna di Cibingbin berarti geus tilu balik peting tah jam opat tepat langsung cowok ke bandara ini da boarding jam 7 jam 10 ke take off ini ke Madinah langsung ke balik di Madinah teh balik di Mekah teh teh balik umroh teh tanggal 25 teh geus ngaji deui ka ka mana ka Majalengka muter terus pamajikan teh geus sarua katoel kadang-kadang pun Purwojo masuk jelas bu apa jelas aja ya, timuru atau dah harus sampai tanya mau jelas jadi tanda tak kieu ayam katanya pagi siang sore ceramah di mana-mana mama ditinggal-tinggal terus katanya rumah teh cuma sekedar transit aja ganti juga ganti baju aja mama ayah mah lihat yang cantik di mana-mana kalau mama sudah peot pasti mama ditendang katanya saya muring don't worry baby daripada kerumitan mama lu hedena apa <laughs> Moal moal Allah agim doakan. lain agim mungkin nugas nyandung di pada erang didoakan kupering kuring bisa adil. Anu acan ya saya sarankanlah satu sajalah. Mudah-mudahan we hiji gesing manfaat. Amin. Gitu gitu. Geus teu kudu rame, agim lain di zina nikah. Nah kenapa mesti rame? Da pugu ayat na pugu hadisna. Ngan kuring lawan pangijeng agim tisaprak nikah can pangidekang lamun pangi kuring rek ngamak ke agim Tuh. Nah sabar ngamak. Eta eh, ini tak dikawin ku aing tak terbela dibela tak coba gini. Tuh cobanya. Tapi kamari makan di Bundaran HI aya awewe demo 20 jelema awewe demo hebat kuring salut kata awewe 20 dukung poligami saya dukung poligami 20 jelema eh pas ditanya teh kuing istri muda kabeh eta teh nya pengen ngadukung dan ngora kabeh <laughs> mea batur meureun gitu. kan nu penting nu tadi ari nu nikah diramekeun ari nu zina ngacedok wae Ayah artis kumpul kebo, terus boga anak ditanya ke infotainment, kenapa kamu masih kumpul kebo? Kan anak sudah gede, tenang aja, kita kan enjoy begini. Ya, ya, ya, sugan presiden ngagurubuk, Sugan MUI komentar, sugan itu awa cepet. Mata cepengeran oh, sakit ya iman bangsa Indonesia teh ditambah deh kuaing penyakit. Tinggal buktikan pada wahyu ya mah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyai. Rasul nyarios wahyu berarti di jeron. Jablai beki loba di mana-mana. Dongdot Jablai Malam mingguku ke Binaria. Pulang berbadan dua Meski tanpa restu orang tua Sayang aku rela abang bawa pulang Lai lai lai lai lai lai Panggil aku si Jablay Ibunya oh Jablay Jambu be aku lalai Tapi alhamdulillah Saritem Bapak apa Saritem di Bandung Saritem menyebut oh, juga api- pada Minen lah Sari temmpel lokalisasi di Bandung aina Alhamdullah bogawalilikotara adawanianakbabetaariurrna tahunwietabak lama tempat la Surna gubernur Gubernur be <laughs> sisi ibunyaweki hari <laughs> takutnya lain si kupa majikan ba ada bagar lain siing karena diri bisailing- adil waktu bisa adil ya balik dia terbalik langsung kekuningan tidak tak Bandungmat sampai kuningan isuk di kuninganuk-is petingan di cibing diurabung eh, petingan di cibing penting balik peting o Pak langsung cowok ka bandara ini Nah boarding jam 7, jam 10 ke take off. Ini ke Madinah langsung. Ke balik di Madinah teh, balik ke Mekah teh, engke teh balik umroh teh, tanggal 25 teh geus ngaji deui ka ka mana ka jalan ka. Muter terus pamajikan oh, teh geus katoel. Kadang-kadang pun bojo masuk jelas, Bu. Apa jelas aja? Timuru atuh udah harus hampeu teh nyaho jelas. Nyerita tanda tek ya, ayah mah katanya pagi siang sore selama di mana-mana mama ditinggal-tinggal terus katanya rumah cuma sekedar transit aja ganti baju ganti baju aja mama ayah mah lihat yang cantik di mana-mana. Kalau mama sudah pernah pasti mama ditendang katanya. Saya si muring don't worry baby. Daripada kurmican mama lu hede apa? Moal insya insyaallah agim doakan. Lain agim mungkin geus nyanung di padaerang didoakeun ku kuring sing bisa adil. Anu acan ya saya sarankanlah satu sajalah. Tuh cobanya. Tapi kamari makan di Bundaran HI aya awewe demo. 20 jelema awewe demo. Hebat kuring salut kata awewe 20. Ngadukung poligami. Saya dukung poligami 20 jelema. Eh pas ditanya teh kuing istri muda kabeh eta teh. Ya pengen ngadukung dan ngora kabeh. <laughs> Maya batur mending gitu. Kan nu penting nu tadi ari nu nikah diramekeun, ari nu zina ngajak wae ayah artis kumpul kebo semoga anak ditanya ke infotainment kenapa kamu masih kumpul kebo kan anak sudah gede tenang aja kita kan enjoy begini ya ya ya sugan presiden ngagurubuk sugan MUI komentar sugan itu awah ah, jepe mata cek pangeran oh, sakit ya iman bangsa Indonesia teh ditambahan kuaing penyakit. Tinggal ibu tingali buktikeun pada wahyu ya mah wa ma tiku anil hawa in huwa illa rasul nyarios wahyu berarti di jeron. jablai beki loba di mana-mana dongdot Jablay, malam mingguku ke binaria pulang-pulangku berbadan dua meski tanpa restu orang tua sayang aku rela abang bawa pulang lai lai lai lai lai lai panggil aku si jablay ibunya oh jablay jambu be aku lalai Tapi alhamdulillah saritem, Bapak apa saritem di Bandung saritem? Oh, ini nyebut itu api-api ya pada Minang. lah. Saritem teh lokalisasi di Bandung. Ayeuna alhamdulillah boga wali kota rada wanian ya ayeuna. Sabab eta saritem umurna geus 200 tahun leuwih. Eta teh baheula mah tempat lasurna gubernur. Gubernur Belanda. Kedengekeun heula, gubernur Belanda di zaman gubernur Belanda kene tapi kaina wan wani nutup dada rosada wani enak wali kota Bandung ditutup enak ku dada rosada SMS na ku anjeuna ditemongan kawing wali kota Bandung tukang Kang Jujun di nutup sari temta dari perkara enteng tuh nungan samaihan Allah baik masa kali Sekang Gusna di Sarwa kuring ngomong baik masa kali Cekuring hirup mah dua kali masa sekali kita ya hirup deh Kang belau terkenalsari temna Bandung temgkol Kagaru Jati kalah kebun tangqo tempat anu pasti Sari tem-tempat nu nyempil di Kag pabalyut Nawisan baranggu nymput jalur luka pin Cut ka kamar langsung diurut pararade eh, ah. eh, Alhamdullah Bandung kota Bandung bersih Ada Tepinah ka deket wingnyi Kada masing tengah aku kira katanya sok masang togel mah dekok tarak nage. Kan tukang togel mah sok nanya sebenarnya nomor keluar dua tilu edan. Aing dibalik tilu dua gila. Santra ganteng tilu, belas kali nepak antarang kali sabulan dekok tarak nage. Begitu political will dari seorang sultan to Kapolri. Judi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Apa dengan sabulan gak beak, togel pun aina ayah kene aparat di bawah nu tadi nama justru polisi tiba-tiba ya polisi tukang nyeun kateucregan tukang nyeun kamaksiatan judi segala rupa tinggal ngalaporkeun anu ka aku ku aing dilaporkeunana ge Hari Kapolri na geus wanian, ari aparatna di kecamatan-kecamatan ayah kene pika sebelah laporkan kuraya. Eh, Saya Saya amat sih. Gitu. Ya, teh contoh contohna kitu sabab teh Rasul nyarios Wahyu berarti di Jerona Jablai beuki loba di mana-mana dongdot Jablai malam mingguku ke Binaria pulang-pulangku berbadan dua Meski tanpa restu orang tua, sayang aku rela abang bawa pulang.